pangimkan dia waktu itu gimana hukumnya itu biar Allah alam Allah alam Allah alam Uh, saya dengar Syekh Yahya cakap uh, satu kali Syekh Yahya cakap bisa, satu kali Syekh Abdul tak bisa. Allah alam. Dan saya tak tahu ini apa ini ya, uh, haiwan ini apa tak tahu. <laughs> Karena katanya itu lebih lebih buat dari ular. De, ular. Iya, kalau dia bertengkar dengan ular, ular tak bisa Dia macam ular. Kan macam ular haram. Ular haram bil ijma'. Tapi ada ikhwan yang cakap macam bob Iya. Hah? halal bil ijma'. Tapi bukan yang paling asli, ini yang di Indonesia. Allah alam, tapi dhab tahu dhab ya akhwan? Tapi macam macam cicak tapi besar. Dhab macam cicak tapi besar. Nah, dhab ini halal. Okay. Sahabat makan dhab. Yang di, di padang pasir kan hatinya dok masuk ke lubang aku yang akan dimakan baca ya banyak tidak dimakan di awal nah kalau dok halal kalau disebut dok kan halal halal dari terjemahan Indonesia kan di awal hmm. tapi anda tahu orang awam orang awam Arab yang awam yang jauh dia tak tahu ilmu uh, kalau dia tak duduk dalam tanah pasir macam orang uh, utara Afrika Algeria Libya dia tak tahu dab ya. dia dia fikiran dab haram tapi halal sebab ya. dab kalau anda tengok dab macam cicak tapi besar tapi makannya apa dab Hah? halal makannya apa dab itu makanan dia makan apa makanan kadang-kadang makanan eh, haiwan hewan yang kecil kadang-kadang makanan dia makan dua-dua. Dia kalau dia makan macam cicak yang kecil, dia makan cicak. Makanan uh, uh, ayam mungkin. Hmm, ayam. Oh. Makanan ayam yang kecil, makanan telur. Ya, ya, ya. Ini Bob. Kalau di sini ya itu makanannya itu. Ah. Ayam. Ayam kecil-kecil. Hmm. Besar Ya besar juga. Semuanya ada kesempatannya. Ya, kawan ini bukan nah. penting Masalah ini bukan penting. Ada betul betul. Ada banyak masalah macam itu dari ulama salaf yang dia cakap ini halal dia bukan ini tak halal. Ini dia. Kita tak dengar dia hajar dia potong ukhuwah dia parang sebab masalah-masalah ini. Akhi masalah khilafiyah. أبو داود كيف حالك الحمد لله طيب يا أخي الضب والله عندنا حرام أنت جاب حرام saya جاب حلال ها ما شاء الله حياك الله لا بأس يا أخي ما في يا أخوان أخو إني مكان مكان أنت مكان مكان saya tak makan ya أخي لا بأس halal aja gitu iya nah perkara halal kamu mau saya tak suka nah nah nah aku mau nah Faham tak akhi? Tapi tapi dalam masalah dalam masalah yang ijtihad ini kalau anda cakap halal tak maksud anda saya cakap haram untuk saya tak maksud anda buat halal untuk yang haram kalau saya cakap haram تما تمسود saya buat haram untuk yang halal bukan ini ijtihad mungkin saya salah mungkin anta salah فهم مسألة lain kalau anta cakap khamr halal أنا سيجب كوين حرام Ini lain. Anta sekarang tukar agama lain. Anta buat haram untuk halal. Kalau saya buat halal untuk yang haram. Ini yang masalah. Sebab ini asal. ini jelas tapi masalah yang khilaf tak ini sebab ada kaidah al ijtihad la yanqudul ijtihad kalau saya anta buat ijtihad saya buat ijtihad ijtihad saya tak tak tak pecah ijtihad kamu ijtihad kamu tak pecah ijtihad sebab dua-dua apa ijtihad dua-dua dalam satu tabah dua-dua dalam satu tabah maksudnya ijtihad kamu ijtihad saya sama-sama Tak maksudnya kalau saya buat istihad maksudnya anta batilan atau terbalik. Bukan macam itu. Mafhum ya kawan fillah. Sama ya kawan. sama contoh-contoh. Contoh ya akhi sekarang anta dari orang yang yang ikut cakap ulama kalau anta masuk salah an imam dalam rukuk anta kira rukuk untuk kamu satu rakaat. Baik, anta salah macam itu untuk 20 tahun. Lepas tu Allah bagi bagi kamu ilmu yang lain lebih anda baru tahu tak bisa. Fatihah wajib. Faham tak? Mafhum? Lepas 20 tahun anda sudah solat salat 20 tahun. 20 tahun apa ni 20 eh, tahun anda salat kalau anda dapat dalam rukuk kira. Sekarang anda baru tahu Fatihah syarat. Tak bisa kira rukuk. Sekarang salat kamu yang 20 tahun macam mana? Entah mau ulang salam tu 20 tahun. Macam mana? Jawab, sahih. Kenapa? Sebab ini ijtihad. Ini ini ijtihad. Ijtihad tak pecah ijtihad yang ijtihad yang baru, ijtihad yang lain, tak pecah ijtihad yang lama, yang awal. Tak. Semua sahih. Mafhum ya kawan? Ini tak ada khilaf. Tak ada perdebat antara ulama. Semua dia jaga macam itu. Tapi masalah lain 20 tahun anta salah tapi anta tak baca suratul fatihah anta tak tak buat rukun yang besar macam rukuk macam sujud macam qiyam anta masuk salah langsung tak buat takbiratul ihram anta habis salah dengan anta tak buat taslim untuk 20 tahun lepas anta tahu ini rukun bil ijma' haram Fatihah ala sahih qaul Bukan ijma. Lepas kita baru Sekarang macam Sekarang anda wajib buat Sebab anda buat Ini dari ilmu darurah, ilmu wajib. Ini tak bisa al-ijtihad la yanqul ijtihad. Ini tak ada Ini hak dan batil. Ini rukun. Mafhum? Anda buat taubat yang besar. Kalau Allah tak terima taubat kamu, Allah kira semua salat ini salah maksiat dari kamu. Kenapa anda tak belajar? Ini darurah. Tak masuk ijtihad. Masalah lain tak lain? Lain tak lain? Lain ya akhi. Masalah lain. Tak sama. Orang yang yang yang, yang kira ijtihad macam masail usul ini ghulu. Ini batil sama-sama kalau terbalik temayyu' kalau anda cakap masalah arkan macam ijtihad ini muyu'ah temayyu' anda main dengan agama sini gulu sini mainan muyu'ah Tidak al الحق tengah Mafumnya ya akhwani fillah Antum wajib belajar perbedaan dalam masail. So antum tahu. Sebab ukhuwah ya akhwani fillah paling penting. Ukhuwah asal. Ini masalah-masalah furul Mana yang lagi tinggi? Ukhuwah, yang asal. Apa apa masalah yang baca ukhuwah asal? Usul. Kalau masalah usul lagi, anta main dengan usul, ini baca ukhuwah. Mafhum ya akhwan? Jelas. Nah, Ajaib ya akhwan eh, Saya masalah saya cakap masalah ini untuk ini haiwan ini saya saya baru dengar cakapan Syekh Yahya nasihat untuk ikhwan dari Indonesia. Mungkin satu bulan dua bulan saya baru dengar semalam. Allah mustahil. Sedih. Tak bisa macam itu ya kawan, tak bisa. Dakwah lagi lemah. Dakwah lagi jauh. dakwah ahli bid'ah lagi kuat. Macam ni. Tarikat dakwah semacam itu salah ya? Ha, salah. Salah. Dakwah ahli bid'ah lagi kuat sebab dia terima sebab dia lagi kalau dia buat buat salah-salah apa dengan diri, diri kami dia sombong betul, ha. kita apa apa masalah pecah pecah pecah lagi ringan lagi ringan lagi ringan ha, masalah saya dengar dia cakap dia sudah khilaf dengan masalah di dalam daman. Parang dia ke parang dalam daman. Parang kalau khilaf apa ya kamu dalam daman. Hatta Syahia cakap dia ada ada banyak yang tak tak terima cakap Syahia. Syah Abdullah bagi saya tahu dia semalam dia cakap ada orang yang yang Syahia sudah cakap dalam masalah ini dia tak terima cakap Syahia. Syahia. Dia cakap ini istihad Syahia, istihad Syahia, syahid kita lain. Ya, allah, subhanallah. Ini fitnah ya. Okay. نعم Akhwani fillah ya, akhwani fillah. Saya bagi nasihat untuk kita, untuk ikhwan ini. Kalau ustaz yang baru bagi jawaban dalam masalah yang far'iyah macam itu. Contoh, masalah ini haiwan halal haram. Saya cakap ini masalah halal. Tak apa, pasal anta cakap, ini hak. Anta, anta, anta ijtihad, ini halal cakap lah ijtihad halal tak bas ini halal dari macam itu macam itu macam itu lepas tu saya sudah tahu tahu hal ikhwan saya dalam negeri ini dalam tempat ini an mungkin dia fahaman cakapan saya salah an mungkin dia ikut saya an putus ukhuwah dengan ikhwan lain so saya cakap ini halal mana-mana tapi kalau ada orang tambahan ini ini syarat ya akhi Tambahan, kalau ada ikhwan yang cakap haram, labas, ini masalah yang far'iyah, jangan potong ukhuwah. Tambah ini semua dengan jawaban kamu, ini syarat wajib. So dia tahu masalah ini dari eh, tambahan yang mana, tahapan yang mana. Mafhum? Jangan-jangan halal habis bagi rumah. Lepas itu dia barang-barang barang. Maksudnya mungkin ikhwan dia dia perlu lagi tafsil, lagi syarah. So dia tahu buat apa dengan masalah ini. هذه المسألة حرام هذا الحيوان حرام tak bisa makan حيوان ini لا يجوز خبائث tapi kalau ada orang yang cakap halal ini masalah ijtihadiyah ya akhwani fillah la bas insyaallah khairan Akhuwah Muhimmah Akhuwah Penting Macam itu Tambah jawab macam itu ha. Jangan Jangan bagi jawapan separuh Jangan bagi jawapan yang fitnah Untuk ikhwan kita Apa yang khuan fi lamna Hadis sunnah Innaka la tuhadithu qawm bihajih La tablughu ilaihi afhamu Illa kana li ba'adhim fitnah Kalau anta bagi Bagi saudara uh, Fatwa kalau cakap Dia tak faham Dia fitnah untuk dia Tafsir semua Dalam setiap masalah, anta syarah. Man apa masalah yang besar dalam usul, apa apa masalah yang furu' yang mungkin. Saya syarah dengan kamu, ikhwani fillah, kalau antum uh, uh, masuk dalam salat, imam dalam rukuk, kira rukuk ini untuk rakaat. Ini sahih, tapi Kalau ada orang yang ikut Imam Bukhari, Syekh Mukbil, yang Jakab, uh, eh, tak bisa wajib baca al-fatihah uh, eh, labas dia ikhwan kita nahnu ikhwan salah belakang dia dia salah belakang kamu kalau dia dalam madhab ini tapi labas mungkin dia jadi imam kalau dia baca Al-Quran bagus ini masalah labas furu salaf ada khilaf macam itu Al-Bukhari cakap macam itu Anifalah cakap macam itu dia jadi ikhwan tambah tambah lagi syarahan tafsir an bayan untuk ikhwan so dia tak potong ikhwan Ikhwan mungkin ada banyak ikhwan yang tak ada perbedaan. Anta bagi dia jawaban. Salah batil. Atau la yasah. Atau dia cakap. Atau dia cakap. Uh, tak bisa kira rukul. Lepas itu dia cakap. Salah maksudnya batil. Tak bisa salah belakang imam ini. Sebab dia salah batil. Mafum? Ha? Ah, fitnah. Mafum ya kawan? Nah.